Kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita dari apa yang sudah kemarin kita bahas dari Mandumah Al-Jazriyah ini dan kemarin sudah kita masuk pada sifatul huruf yang sudah kita kenal dari dua sifat baik sifat-sifat yang mutawadda atau sifat yang mustaqillah. Yang kalau kita kembali kepada apa yang dibawakan Ibn Jazari rahimahullahu taala, itu kita bacakan dulu bait-baitnya. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala sifatuhu jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa Sifat-sifat huruf ini ada jahr, rakhawa, mustafila atau istifal, munfatihah atau infitah, musmatta, ismat, dan kebalikannya. Wadidda qul dan kebalikannya maka katakanlah apa itu mahmusuha fahattahu syakhsun sakat Kebalikan dari jahr adalah Hamz, Meliputi huruf-huruf fahattahu syakhsun sakat. fa, ha, fa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Kemudian syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kemudian sifat berikutnya syiddah dan ini kebalikan dari sifat rakhawah. Kalau jahar karakternya kuat. Kebalikannya hamas ini karakternya lemah. Merupakan sifat yang lemah. Sebaliknya rakhawah karakternya lemah. Sementara syidda ini kuat, ya. merupakan sifat yang kuat. Meliputi delapan huruf ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ba, ba, kaf, dan ta. Kita lihat di sini semua huruf qalqalah masuk di dalamnya. Ya. Kemudian wa baina rikhwin wa syadidi lin Umar. Dan di antara rakhawah dan syiddah ini sifat antara bain rakhawah syiddah ada lima huruf lin Umar lam nun ain mim dan ra ini sifat tengah-tengah. Tidak ke rakhawah e, mutlak juga tidak. Tidak juga kepada syiddah yang mutlak. Di antara keduanya. Wasab'ulwin khussa dhagtin hasar. Wasab'ulwin dan tujuh huruf musta'liyah. Sab'u itu tujuh. Ulwin. Yani musta'liyah. Musta'la huruf isti'la kebalikan dari istifal ya. ada tujuh huruf yang terangkum dalam lafad khussa wal bin qid ya. kha sad wad ghain ba qaf eh, eh, dan wa ini selebihnya adalah huruf mustafilah. Yang ini juga karakternya kuat. Ya, karakternya kuat. Ya. Bahkan menempati peringkat kedua dari sifat-sifat yang kuat. Ya. Adalah sifat istilahnya ini. Semuanya huruf istilah ini adalah tafkhim. Baik dalam keadaan berharokat ataupun juga di sukun. Ini. Ini huruf istilah Sisanya selebihnya selain dari tiga huruf atau eh, tujuh huruf ini adalah huruf mustafilah yang sifat aslinya karakternya adalah lemah dan dibaca terpik atau tipis kecuali pada lam dan ro di beberapa tempat. Nanti akan dirinci, ya. dikhususkan tentang ahkam ro wal lam, ya. hukum ro <clears throat> dan lam. Tapi selain dari itu adalah dibaca tertib, ya. dibaca tipis. Ini mesti kaidah yang harus kita pahami dulu. Supaya nanti ketika apa namanya masuk pada ayat atau ketika membaca ayat kita bisa membedakan mana yang tarqiq, mana yang tafkhim dan huruf-huruf muraqqaqah ini ketika berhadapan khususnya ketika ada berhadapan dengan huruf-huruf musta'liyah ini sering sekali terseret nah, terbawa karena biasa orang namanya orang apa eh, punya kekuatan biasanya punya pengaruh ya. suka mempengaruhi kepada yang lemah nah, Nah, seperti itulah juga sifat manusia. Ya. Kalau punya kekuatan, punya power, biasanya gampang untuk mempengaruhi orang-orang yang lemah. Nah, seperti ini juga sifatul huruf. Sifat-sifat yang kuat ini khususnya huruf isti'la dan juga berikutnya huruf itbab. Ini lebih lagi ya. Kalau kemudian eh, kita kurang jeli dalam melafatkan huruf-huruf ini maka akan mudah terpengaruh. Ini seperti wad misalkan walawallin ghairil maghubi alaihim walawallin. Ini lahan ya. Di sini terjadi lahan. Di mana lahannya? Wow yang jatuh sebelum wad. Ghairil maghubi alaihim wa. Sifat waw ini adalah huruf muraqqaqah. Huruf mustafila muraqqaqah. Huruf istifal dan dibaca tartiq. Bagaimana tafkhimnya? Hmm, Keseret kepada wad. غير maghubi alaihim wa. wa tidak wa ya. maka infitah buka wa Makanya kemarin uh, kita tegaskan hurufnya uh, khususnya pada uh, apa namanya ketika mengucapkan harokat yang ada dan juga huruf mad wa ya lebih lagi di sini di belakang depan ya apa belakangnya adalah uh, mim ya, sukun alaihim wa adalah idhar dibaca idhar maka waw ini kalau kurang diperhatikan akan terseret kepada apa uh, kepada uh, tafkhimnya wad ya. <clears throat> ini satu diantaranya ya dan qis ala ya, kiaskan pada yang seperti itu pokoknya setiap huruf apa e, huruf-huruf istifal huruf mustafila bertemu dengan huruf-huruf uh, isti'la ini mesti apa eh, ekstra hati-hati ya dalam pengucapannya. Sekali lagi eh, butuh kepada kejelian karena ketika ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim Ini kalau kurang jeli, oh, apa sih mana sih salahnya? Ya kan? Mana sih di mana kesalahannya ya? Sini wah ya Dan yang semisalnya. Pada huruf-huruf ketika bertemu dengan huruf-huruf yang mufakhamah. وعلى الله فليتوكل المؤمنون على الله lam di sini lam mufakhamah ya. lafzul jalala yang jatuh sebelumnya fathah ala ala Allah ya. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ya ba ini perhatikan batil ini baknya murak uh, muraqqaqah mustafilah muraqqaqah depannya ba ya fi qulubihim مرا فزادهم الله مرا ya kalau sepintas ini mana sih ya. ini lahan karena mimnya terseret pada ra yang mufakhama dan juga wad yang mufakhama ya. ra yang dibaca tafkhim karena ra di fathah ya. kedepannya apalagi juga nah, dua yang nyeret fi qulubihim ma. Kembali kepada apa namanya pengucapan ketika dalam kondisi infirad, ketika berdiri sendiri dan ketika bergabung. Maka ketika berdiri sendiri kemarin kita sudah apa praktekkan, ini mudah untuk mengajak ma, mi, mu, am, gampang. Tapi ketika bergabung ketemu dengan huruf-huruf istilah baru kemudian ini akan bisa terpengaruh. Marawun, ya. dan yang semisal ini karakter daripada huruf isti'la adalah bersifat uh, kuat ya. maka perhatikan uh, dari huruf-huruf istifal ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la ini wasadun wadun ta'u wa'un mutbaqah dan sad wad ta dan wa adalah huruf-huruf itbaq Kebalikan daripada infitah ini adalah itbaq. Jadi itbaq ini sifat yang kuat dan paling kuat. Menempati peringkat yang pertama dari sifat-sifat yang kuat. Di bawahnya adalah isti'la tadi. Maka tiga empat huruf ini adalah huruf yang paling kuat ini. Sod, wad, bo, dan wa. Dan nanti akan Ibnu Jazari akan menjelaskan kepada kita peringkat-peringkat yang ada ini. Ini juga nanti akan bertingkat-tingkat dari kekuatan ya, masing-masing huruf isti'la dan juga itbak ini juga bertingkat-tingkat. Bo menempati peringkat yang pertama. Ya. Baik wasadun wadun ta'u wa'un mutbaqah. Selebihnya adalah infitah. Ya. Wa firra min lubbin. Firra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam, dan ba adalah huruf muzlaqah. Ya. Kebalikan dari isma Ya. Adalah idlah. Uh, eh, ini dari sifat-sifat yang uh, eh, mutawaddah. Kemudian berikutnya kata Ibnu Jazari rahimahullahu taala adalah sifat yang mustaqillah. Qala safiruha sadun wa zayun sinu. Ini menjelaskan huruf safir yang di makharij eh, beliau tidak menyebutkannya, hanya menyebutkan lakabnya saja. Safiruha di makhraj dia mengatakan was-safiru mustaqim. Nah, di sini disebutkan safiru hasadun wa zayun sinu dan huruf safir meliputi sad, zai dan sin. Qalqalatun qutbu jaddin wallinu dan qalqalah sifat yang kedua dari sifat mustaqillah adalah sifat qalqalah meliputi pada huruf qaf, ba, ba, jim dan dal. Wallinu yang ketiga huruf lin. Wallinu kapan? Wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Yani pada waw dan ya yang disukun dan di fathah sebelumnya. Waw dan ya yang mati dan di fathah sebelumnya berharokat fathah. Walin inhirafu suhiha dan inhiraf sifat yang berikutnya adalah sifat in inhiraf pada lam fil lami war ra. mengatakan lam saja tapi ala raji adalah pada lam dan ra ya. Lam dan ra ini memiliki sifat in inhiraf wa ju'il wara wa ju'il dan sifat yang berikutnya pada ra dengan sifat takrir walit tafashi ya, dan kemudian sifat yang keenamnya sifat tafashi sin shin walit tafashi shinu dan shin memiliki sifat tafashi wa dan istatil dan wad maka uh, istitolahkanlah ini yani, Eh, Khonafidin rahimani wa Kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah dari sifat mutawaddah. Di mana ada sepuluh sifat. Lima dalam satu sisi dan lima yang lainnya. Yang pertama adalah jahar. Sifat jahar. Di mana sifat jahar ini memiliki karakter yang kuat. Ya. Memiliki karakter yang kuat. Karena ini ada merupakan sautun qawi syadid ya. Suara yang kuat dan keras ini jahar. yang dimaksudkan dengan jahar di sini adalah inhibas juryanin nafas. Inhibas juryanin nafas inda nutqi bil harf. Tertahannya tertahannya udara atau nafas ketika mengucapkan huruf tersebut tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf tersebut. Maka bisa menahan nafas ini menunjukkan sifat yang kuat. dimana seperti pada apa namanya alif ya. Mari kita contohkan adalah wajah adalah alif. Dan alif ini yang sering terseret kepada eh, pada pada eh, ain dan e, sering pada sifat jahrnya itu hilang ya. ya. Seperti misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, perhatikan kemarin sudah kita praktekkan. Maka ketika halatil infirad dan juga halat tarkib ya, dalam kondisi berdiri sendiri dan juga dalam susunan kalimah maka pengucapannya pun juga tetap sama. Ya. A, I, U, dan A. Nah, pada hamzahnya ketika disukun. Ya. Allahu la ilaha ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dengan الله لا إله إلا هو الحي القيوم ini jahar dan syiddahnya hilang karena masih e, terseret sini ya. Maka tegas dengan sifat jahar dan syiddahnya. Demikian pula ketika di sukun misalkan zaruhum ya ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ويلههم الأ sama a ketika dalam infirad dan juga dalam terkib ini ya sama ya Daruhum ya'kulu ya'kulu ya. dengan disukun ini sifat uh, jaharnya. Maka jahar ini Tadi kita sebut bahasa inhibas juryanin nafas. Indan nutqi bil harf. Tertahannya nafas ketika mengucapkan melafatkan huruf tersebut. Kenapa? Liquwatihi. Karena kekuatan huruf itu sendiri dan juga liquwati atimadihi ala makhraji. Ya, karena kuatnya sandaran pada makhrajnya. Ya kuatnya sandaran pada makhrajnya. Ini pada hamzah a i u kan kuat ya. Pada dari huruf halak, Ini aqsa al halak Sifat yang jahri ini ya. Sebaliknya sifat Hamz Kebalikan dari hamz ini adalah nah namanya hamas ini al-khafa ya, samar. Yang artinya juryanin nafas. Ya. Ma'an nutqi bil harf. Keluarnya suara, ah, keluarnya nafas atau udara bersamaan dengan keluarnya suara. Ya. juriyanin nafas. Ini <clears throat> eh, keluarnya nafas bersamaan dengan keluarnya suara. Ini hams. Maka kita lihat disebutkan oleh Ibnu Jazari hurufnya ada 10. Fahadzahu syakhsun sakata. Ya. Fa keluar udah ya. Ha jelas. Tha H ini paling banyak ya. Nah, paling banyak keluar maka ini yang paling lemah ya. Ini H pada H masih ringan ya. H ha yang eh, agak berdekatan ya makhrajnya dan memiliki sifat yang sama dalam hal ini sifat hamas tapi hak masih agak ringan ya dibandingkan dengan hak Kemudian sya, shin, kha, dan juga keluar nafas. Sad, kemudian sin, sa, kah, dan ta. Fahattahu syakhsun sakata. Fahattahu syakhsun sakat. Juriyanin nafas indan nutqi bilharf. Selebihnya, maka ini adalah huruf uh, jahr, huruf ya. huruf-huruf yang kuat selain dari sepuluh ini. Kemudian yang berikutnya rakhawah. Rahawa ini juga milik karakter yang lemah. Nah, rahawa ini artinya adalah lembut, ya. Jadi sifat yang lembut. Dan ini Rakhawa adalah lembutnya huruf. Kalau pada hamas ini juryanin nafas pada raha'wa ini juryanis saut juryanis saut yakni keluarnya lepasnya suara dan nutqi bil harf juriani saut ini lepasnya suara ketika melafatkan atau mengucapkan huruf-huruf tersebut ini e, eh, rakhawah tentunya adalah karena kelemahannya dan kelemahan pada sandaran makhrajnya. Yang kebalikan dari rakhawa ini adalah syiddah. Inhibas juryanis saut. Hmm. Kalau pada jahar tadi adalah uh, inhibas juryanin nafas. Hmm. Ini inhibas juryanis saut ya. Tertahannya suara dan nutqi bil harf ketika mengucapkan eh, huruf-huruf uh, ini. Tentunya juga karena kekuatannya dan kesempurnaan dalam kuatnya sandaran makhrajnya. Maka ini sifat-sifat ini juga tidak lepas dari makhrajnya Keluar dari makhrajnya. Jadi karakter asli. Karena e, dari asal keluarnya, tempat keluarnya itu sudah menunjukkan e, kuatnya. Ini syiddah. Yang beliau katakan bahwa syiddah ini ada e, <clears throat> delapan ya. Lafad, ajid, qatin, bakat. Syadiduha lafzu ajid, qatin, bakat dan huruf syidda pada hamzah ya, jim dal qaf ba ba kaf dan ta ini syiddah maka kita lihat pada tertahan pada sifat-sifat pada huruf-huruf ini <coughs> yang apa tertahannya suara. Maka kalau kemudian dilepasnya suara, ini menjadi rakhawah. wa yatamantau wa yulhimul amalu. Ah. Ini sifat apa eh, syiddahnya kurang ya. Karena masih Eh, belum tertahan wa yulhihimul a, a ya Allah Allah jadi suaranya apa uh, kuat ya baik ketika berharokat ataupun juga ketika disukun maka kita lihat a i u a dan ini di sini juga semua huruf kol-kola juga masuk ya jim ya ja ji ju aj ya. maka apa he, eh, suaranya mantap pada huruf he, eh, syiddah ini kemudian dal juga sama da di iyyaka na'budu budu, budanya jelas ya dengan sifat syiddahnya. Hmm. Kemudian qaf, la, apalagi qaf dengan qalqalah dan juga sifat isti'la tadi ya. juga kuat. Ga, ri, u, aqa. Ini suaranya tertahan. Ya. Karena memang kuatnya sandaran makhrajnya. Dan pada qalqalah ini keluar pantulan suara. Ya. Ini pantulannya bukan suaranya yang keluar. Ya. Karena memang kuatnya sandaran makhraj. Hanya kemudian makanya eh, keluarnya pantulan suara ini pun juga eh, disebabkan karena kuatnya sandaran makhraj ini. La, kemudian la juga demikian. La, bi, bu, apa. Ini juga huruf yang paling kuat dari huruf la dengan uh, semua sifat-sifat yang kuat yang dimilikinya. Dari makhrajnya Meskipun di sini makhrajnya sama dengan dal ya. Sebagaimana kita sudah bahas dengan tak juga tapi memiliki sifat sifat yang lebih dari yang lainnya. Ini bo, Ini sifat syiddah lafzu ajid syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kemudian kaf dengan sifat syiddahnya ka ya. ki ku ak ka kuat ya dari syiddahnya itu kuat karena apa eh, suaranya tertahan tapi dia memiliki sifat hamas ini perhatikan ya dengan sifat, eh, memiliki sifat hamas suaranya kuat tapi uh, juga memiliki kelemahan dari sisi hamasnya. bersamaan keluarnya suara juga ada sedikit nafas yang keluar ak ini. at ini. ta ti tu at ini ya ini yang ke dua atau keempat ya kemudian berikutnya istifal dan istiala atau sebelumnya adalah tawassut ya بين الرخامة والشدة قال وبين رخو وشديد لن عمر di antara sifat rakhawah dan syidda pada huruf lin Omar lam nun ain mim dan ra ya. ini ya tidak yakni tengah-tengah istawasub antara rakhawah dan syidda ketika mengucapkannya ini Tawassut di sini adalah sifat yang tengah-tengah. Maka juga harus diperhatikan pada lam, eh, pada lam, nun, ain, mim dan ra. Ya. La, li, lu, al. Ya. ya. La, li, lu, al. Na, ni, nu, an. Ya. A, ai O, a ya. dan ma mi mu am ya. kemudian ra ri ru aru er. ya pada lima huruf ini lin omar dengan sifat yang tawassut antara rohawah dan syiddah. Tengah-tengah antara yang kuat dan yang e, lemah. Kemudian berikutnya sifat istifal. Ini. Dan isti'la. Istifal ini e, memiliki karakter yang lemah. Ya. Karena dari kata istifal, aisa pula sa'abah ya, artinya adalah inkhifal yang rendah ya, yang rendah. Maknanya istifal ini adalah inkhifadul lisan. Merendahnya lidah. Dari hanq ya. Inkhifadul lisan anil hanq yani uh, merendahnya lidah dari langit-langit ya. La'la. -la ketika mengeluarkan uh, huruf ini, ketika melafatkan huruf ini. Maka lidahnya itu datar saja, ya, tidak diangkat. Sebaliknya pada istiqla, ya, ini artinya adalah irtifa. Ya. maknanya adalah al artinya diangkat. ul lisan, ya. ulisan. lisan diangkat e, diangkatnya lidah ilal hanqil a'la ke langit-langit mulut ini ya ke atas diangkat ke atas ila qail faham oh, ila qail fam sampai ke e, rongga mulutnya ya. ini e, termasuk sifat yang e, kuat istilah memiliki karakter yang kuat. Dan pada hanya pada lima eh, pada tujuh huruf ini. Wasab'ulwin win khussa waqtin qid. Wasab'ul dan tujuh huruf istilah pada khussa waqtin qid. Hmm. Kha sad wad ghain ba qaf dan wa. Ya, ketika mengucapkannya e, lidah itu di diangkat ya pada kha. Ya. Kha ya. Sa ya. Akan terasa kalau kemudian kita amati, kita cermati lidah kita sa ya. Kalau makhrajnya pas, maka sifat ini akan pas juga ini. Ya kha sa ya. wa ya. makanya wa ini kan juga kemarin hafatul lisan ma ma yuhadhi al adras al uljan eh, eh, jadi uh, lidahnya diangkat dan ditempelkan ke disentuhkan kepada uh, geraham yang atas kiri atau yang kanan ya. pada wad Nah, kemudian apa? Ra. Ya. Ra, ri, ru, ar. Ya. Tidak ha. Nah, ini kadang-kadang seperti itu atau tidak juga ra ya eh, terlalu berlebihan juga tidak ya. Ra bil lutfi bin nutqi ya. Mengucapkannya itu dengan lembut belut, fin nutqi bila ta'assufi. Ya, dengan lembut dalam mengucapkannya dengan, tanpa ta'assuf, tanpa takalluf. Ya. Dan ini tentunya adalah e, kepada latihan dan dibiasakan. Kalau sudah terbiasa maka tidak akan ada terlihat itu takalluf ini. Ya. Awalnya memang berat ya. Kalau itu adalah huruf-huruf yang e, tidak biasa kita lafadzkan. Tapi sekali lagi dalil ditujukan pada latihan. Dan tidak bisa satu dua tiga kali, eh, satu dua tiga hari dan seterusnya tidak selamanya ya. Selalu kita latihan dan latihan ya. Sampai bisa kemudian e, mengucapkannya dengan baik ya. Ini pada huruf istilah. Kemudian wad, ra, la juga dibingat. La. Ya. Ini. Bukan mengeluarkan lidahnya tapi lidahnya diangkat. Ba ya. Bukan ba bukan ya bi bo ya ini sebagaimana makhrajnya kemarin sudah kita bahas ya <clears throat> dari makhrajnya sandaran makhrajnya juga kuat ya ba karena ini juga termasuk huruf qalqalah ya huruf qalqalah ba bi bu abba siratal ya. Tidak sirat bo, kan bo, kadang bo ya. E, apa namanya seakan-akan sebagian kesalahannya kadang di sini e, sifat itbaknya itu pada bo itu sudah keluar tapi istilahnya nah ini seakan-akan kayak lidahnya itu di, di apa namanya uh, uh, seperti ditumbukkan gitu ya jadi semacam ada ada apa namanya lidahnya ini ada getaran ya, ada berubah ada bergeraknya bo ya maka sirot bo ya, kayak terlalu berat ya padahal uh, ternyata tidak seperti itu kembali kepada makhrajnya dari tarful lisan dengan usul thanaya al-ulya ya. Ba li mu أطى siratal الذين أنعمت عليهم dan ini ba adalah sifat yang kuat karena kekuatannya meskipun bertemu dengan eh, meskipun dalam keadaan disukun eh, ini tidak bisa diidghamkan tidak juga punya memberikan pengaruh tetap ada sifat uh, eh, itbak ini ya yang dimiliki pada bo ini ya. juga isti'la dan juga itbah pada lafad e, nanti juga akan dibahas e, atau ditambih oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala pada beberapa lafaz ahattu ya, pada lafaz ahattu yang mestinya adalah di diidgham dengan idgham yang kamil dimasukkan secara mutlak dan hilang huruf ta-nya ahattu mestinya nah, tapi karena ta adalah huruf istilah dan itbaq maka uh, tetap keluar sifat itu ya. Meskipun harokatnya e, ini tidak keluar atau kol kolahnya tidak keluar di sini. Mestinya adalah ahalbo. Nah, tapi kan depannya ta e, diidghamkan. Tapi idghamnya idgham yang nafis. Ya. Baik, ini pada istilah. Kemudian berikutnya adalah itbaq. Itbaq ini juga masuk sifat yang kuat dan tadi kita sudah singgung bahwa sifat itbaq ini adalah e, merupakan milik karakter yang kuat dan paling kuat. Kata itbaq artinya ilsaq, artinya nempel. Nah, itbaq ilmam ya. Yang dimaksudkan dengan sifat itbaq ini adalah juga kembali kepada makhraj ya. Muncul sifat itbaq ini adalah karena dari makhrajnya ilsaqu juz'in minal lisan yani nempelnya bagian salah satu bagian dari lidah yang nempel ke hanqil a'la ke apa he, bagian mulut yang atas atau langit-langit ya ke langit-langit yang atas dan kemudian enhesarus saut, yakni e, terbatasnya suara pada tempat itu. Pada bo ya. Bi bu abok Isti'la dengan diangkat lidahnya, kemudian itbaq ditempelkan bagian dari lisannya ke hanqil Abo, ya ke bagian mulut yang atas ini adalah usul tanaya al-ulyah. Ya, usul tanaya al-ulyah dari tarful lisan dari ujung lidah dengan pangkal gigi yang atas. Ini juga mulut bagian mulut yang atas. Bukan di langit-langitnya, tapi ke arah langit-langit ini kan. Hmm, kalau di langit-langitnya keluarnya tok, nah, kan begitu. Nah, bantu tempelkan ujung lidahnya ke langit-langit keluarnya seperti da kan. da itu mestinya keluar keluarkan keluar dari mana Ini lidah ini dari sini. Kalau dari ke a'la seperti da yang saya dari sini ya. ini, ini da di du ada nah, kalau dikeluarkan dari sini sedikit ke belakang ini, maka keluar da ya. D yang milik kita ya. yang makanya kita adalah da nah, kalau to dikeluarkan dari sini juga sama to keluarnya ini adalah to nya orang uh, orang timur ya ini. orang Bali sama orang uh, eh, NTB biasanya begitu ya apa uh, logatnya mereka sih gitu ya. ini <clears throat> maka uh, huruf itbaq jadi tidak ke pas langit-langitnya ke arah langit artinya ke uh, bagian mulut yang atas ya bagian mulut yang atas ini Eh, dari eh, sifat itbah Nempelnya sebagian ya. Katakan sebagian karena tidak semuanya ya. Sebagian lidah in minal lisan ya. Dengan uh, bagian mulut yang atas. Ya. Dan tertahan suara di situ. Ba, bi, bu, abba. Ya. Wa juga di situ, tidak kemana-mana. Wa, wi, lu juga semuanya ke atas. Wad juga ya. Sod juga begitu. Pada sod naik ya. Di apa he, lidahnya diangkat ke atas ya. Sod. Maka disinilah bedanya dengan sin. Ini hmm. pada sin ini istifal dan juga infitah datar ya si ya agak meringis ya ya si sa ya, kan lebih ringan ya jadi lidahnya itu datar saja sa si su as tapi pada sod ini so ya ini urusannya lidah ya bukan bibir bukan so bukan ini so ini kalau so ini adalah sin yang dibaca dengan mimik monyong ya. Ini so sama dengan to juga gitu ya. Ya, adalah tak yang uh, dengan uh, bibir yang uh, maju ini ya. Jadi to, to itu maka sod ya. So si ini beda dengan si ya. Ini akan ketahuan ketika e, berharokat pada kasroh atau wamahnya Si dan si. Sirata bukan sirata ya. <clears throat> ya. Si ya. Kemudian si ya. <clears throat> Meskipun sama makhrajnya di sini antara so dan sin yang juga sama-sama memiliki sifat safir ya sama memiliki sifat safir. Dan makhrajnya sama, tapi sad adalah huruf itbat dan isti'ala Antara sin, huruf istifal, dan juga huruf infitah. Ini. <clears throat> Baik. Ini uh, pada sad dan sin. Demikian pula pada za, zal, dan wa. Yang satu makhraj. Ya satu tempat keluar. Tapi memiliki sifat, sifat apa? Memiliki sifat yang berbeda. Tempatnya sama. Za ya, dari tarfulisan dengan uh, apa? Uh, eh, tarfustana tanayal ulyah. Ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Ini ya. Za zi zu al ya, lidahnya datar tapi wo nah, agak di lidahnya nah, sedikit dikatupkan ke atasnya wo ya, dan uh, diangkat ya, lebih diangkat wo wi lu au ya, wo ini bukan wo ya wo ya pada zal dan wo dengan sifat yang berbeda. Ya, sifat itbat dan sifat isti'la pada Allah. Nah, kemudian pada zal dengan sifat infitah dan uh, apa uh, istifalnya yang memiliki karakter yang lemah. Ini, ya. ini infitah dan itbaq. Kemudian berikutnya pada eh, ismat dan idla musmatatun wa didda qul musmatah ismat dan ismat ini dari kata samita atau samata ya. artinya diam ya ini yang dimaksudkan dengan sifat ismat ini ini terkait dengan e, masalah e, apa namanya kawaid sorfiyah ya dalam sorah mana tertahan dari e, menyendirinya huruf-huruf ini dalam e, satu kalimat yang lebih dari tiga huruf yang rubai ya, atau khumasi ya ini tidak ada satu lafad dalam bahasa Arab ya, yang semuanya dari dari huruf ismat ya di sini huruf isma kebalikannya adalah idlaq ya firra min lubbin ya fa ra mim nun lam dan ba dan artinya di sini eh, kebalikan daripada ismat adalah idlah. Idlah ini uh, dikatakan apa Idlah karena i'timadul harf ala dzalqil lisan atau dzalqis syafah ya. Ini semuanya e, dikatakan huruf idlak karena bersandarnya huruf ini kembalinya kepada makhraj ya. Idlak ini bersandarnya huruf pada e, ujung dan ujung ya. Ujung lidah dan juga ujung bibir ya. Pada zalq ya. Pada zalqul lisan. Nah, dikatakan idlak karena ini adalah huruf-huruf ujung semua. Eh, kemarin sudah kita bahas si nun, lam dan ra ini semuanya dari ujung lidah ya. mau dari ujung lidah. Kemudian fa ya, mim dan ba. Ini juga semuanya di bibir ya. ya semuanya di ujung bibir ya. Nah, kemudian dikatakan idlaq ya. <clears throat> Sementara huruf ismat lepas dari itu semua, ya. Dan ismat ini e, mudah, ya. Dalam eh, termasuk yang lemah, ya. Ini dari sifat-sifat yang mutawadah, ya. Yang berseberangan. Di sini kita lihat pada apa e, lam, nun dan ra juga bersamaan karena itu ini titik permasalahan kenapa Imam Al-Farra menjadikannya dalam satu makhraj ini. Karena memang eh, makhrajnya juga sedemikian dekat, kemudian memiliki sifat-sifat yang hampir sama. Termasuk huruf idlat, juga termasuk huruf tawassut ya, yang tengah-tengah antara rakhawah dan syiddah ya. Dan sifat-sifat yang lain meskipun di situ juga ada uh, sifat yang berbeda pada fa Mana ini memiliki sifat hamas ya. Hamas dan yang lainnya adalah uh, jahar. Taib ini eh, sepuluh sifat yang pertama, lima dalam satu sisi, kemudian limanya di sisi yang lain, kemudian yang berikutnya adalah tawasut tengah-tengah antara rokhawa dan syiddah. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat yang mustaqillah sifat yang berdiri sendiri. Yang pertama jelaskan safiruha sadun wa sinu. Ya. Safiruha huruf safir. Dikatakan safir <clears throat> ini apa sebagai mengatakan sofir ini mananya adalah seperti suara burung ya. Bersiul. Sofir. Yang dimaksudkan adalah sautun zaid ya, suara tambahan. Ya. Yang keluar di antara dua bibir ya. Sautun zaid ya. Yakhruju baini syafatain. Ya. Suara tambahan yang keluar di antara dua bibir bersamaan dengan keluarnya huruf-huruf ini. Sod, Zai, dan Sin. Lihat. So. So. Ini kan. Ada. Beda dengan Ja. Ba. Nggak ada tambahan. Tapi. S. Nah belum bersuara sudah keluar dulu. So, ya. Ini nah, sudah uh, belum di ini sudah apa bersamaan dengan keluarnya suara keluarnya huruf ini maka ada tambahan suara so, sa, z, nah. tidak za kan nggak ada za kan, susah untuk mengucapkan ini ya. Nggak? Tidak za karena ada Saud zaid ya. Ini tidak sa kan enggak ya. Kalau sa ini tidak ada zaid ya. Sa ya. Bersama dengan keluarnya suara ini <clears throat> ada suara yang tambahan. Maka ini makna daripada safir ya. Safiruha sadun wa zayun sinu. ini. Ya. Maka pada sad khususnya ini ya dengan sifat safir yang istiqlaliyah dari yang lainnya. Safiruha sadun wa zayun sinu. Ya, sad, zai, dan sin. Kemudian qalqalatun qutbu jaddin wallinu qalqalah. Sifat qalqalah atau laqlaqah ya. Hmm, qalqalah kata qalqalah adalah ittirab. Artinya goncang dan selalu bergerak ya artinya tidak tenang <clears throat> ini qalqalah yang dimaksud apa dengan qalqalah ini e, ketidaktenangan atau apa namanya iftirabat ya goncangan di sini adalah iftirabus saut ya goncangan suara nah. dari yang disukun tentunya di sini adalah ketika disukun ittirab sautil harfis sakin ya goncangan dari suara huruf yang disukun pada makhrajnya ya. maka qalqala ini pada huruf-huruf yang disukun saja aqta ab dan sekali lagi bahwa suara yang keluar itu adalah tilqaiyan. Ya. Bukan sinaian. Ya. Suara yang otomatis keluar. Tidak dibuat-buat. Bukan sinai. Karena ada juga ya, dan itu akan kelihatan sekali kalau itu adalah sinai. Ya. Khususnya kita, lidahnya orang kita kan gampang saja buat-buat itu kan. Nah. Wassama'i wattariqa. Ini sinai kelihatan sekali. Wattariqa. Nah. Wama ma adraka mattariqa. Ini sinai. Ya. An-Najmu Thaqib. Ini juga Sinai, ya. Dibuat-buat. Maka lepasnya keluarnya suara itu adalah tilqaiyan karena kuatnya sandaran ketika disukun ya pada makhrajnya. Wasamai wadhariq. Nah, ini otomatis ditahan pun gak bawa tariq. Ah. Kecekik ini dah. Ya. Ini. ini. Qul a'udhu bi falaq. Ah, fa, tetap akan keluar. Falaq. Kalau kalau kita tahan ini akan kecekik ya. Ini sudah suara yang otomatis ya. Afatat ma'un. Ya, wagu ini. Ya. Afatat ma'un. Akan afatat ma'un. Ya. Maka uh, suara yang keluar itu adalah karena tilqaiyan, jadi yani karena kuatnya sana pada qalqalah ini ya ketika di sukun. Maka sebagian ya ada seorang imam yang seperti itu kayaknya mungkin karena mendengar ketika mendengar seperti itu dikiranya itu adalah saud yang uh, sinai sampai uh, pada hafidho oh, ikut ikut ikut ikutan sebelumnya juga dho juga keluar ya ini, ini karena eh, itu ya. Uh, suara yang keluar itu dibuat-buat ya. Ini uh, qalqalah. Merupakan apa ya ini ittirabu saut al-harf. Goncangan uh, suara huruf dalam makhrajnya. Dan qalqalah ini Ya, sebagaimana hurufnya kita tahu cuma empat saja ya, cuma lima saja ya, maka jangan ditambah. Ya. Jangan menambah kepada yang lainnya. Kok bisa? Bisa ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ini al Rabbil ini ya. Ini biasanya seperti itu ya an an'amta kalau tidak kuat ya akan keluar qalqalahnya ini siratal ladzina an. perhatikan ini apa juga pada ghairil magh nah, ini jangan menambah qalqalah cuman lima saja jangan ditambah lagi ya jangan buat bid'ah baru ya ah. <laughs> Ya. <clears throat> Ini lahan namanya. Bukan bid'ah, lahan ya. <clears throat> <clears throat> Dan ini yang sering terjadi ya pada apa namanya huruf-huruf tadi ya. Lam, nun ketika disukun bertemu dengan ain. Ini paling sering ya. Kemudian ghain juga. Kemudian eh, tentang kalah ini ya terbagi menjadi tiga. Ada qalqalah sughra, eh, qalqalah kubra yang pertama, dan yang paling kuat. Kemudian yang wusta dan sughra. Ya. Qalqalah ada tiga. Qalqalah sughra, wusta dan kubra. Yang pertama yang kubra Ketika huruf itu di tasdid dan wakaf. Ya. Shadda dan wakaf. Ketika uh, salah satu dari lima huruf ini ya, di tasdid dengan shadda dan wakaf. Ini yang pertama. bacanya. Uh, eh, ini yang apa? Yang pertama pada kol-kola kubro ya, Ini Yani ketika huruf itu di uh, eh, tasdid dan sukun ya dan wakaf ini yani di tasdid dan wakaf. <clears throat> Jadi pada ذلك بأن الله هو الحق maka ini akan lebih kuat ya. Tabbat yada abi lahab wa tab ya kan e, qalqalahnya lebih kuat ya. Ini yang pertama ketika huruf itu di syaddah ya, dan waqaf Kemudian yang kedua yang uh, wusta, qalqala wusta yang tengah-tengah. Hmm. <clears throat> Atau dari sisi kekuatannya adalah uh, yang apa? Uh, ketika yang kedua ya. Yang wusta ini ketika huruf itu diwakaf saja ya tidak syadda tapi wakaf. Ya. Qul a'udzu rabbil falaq. Hmm. Ini di wakaf Tapi tidak syaddah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling lemah, ketika disukun di tengah kalimat. Ya. Disukun di tengah kalimat. Afatatma'una an yu'minu lakum afatatma'una Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ya kan? Yang kedua lebih kuat dari yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dari sisi uh, kuat dan lemahnya maka ada tiga peringkat. Yang pertama ketika di syaddah dan wakaf, yang kedua ketika wakaf, nah, dan yang ketiganya ketika di sukun di tengah kalimat dari salah satu lima huruf ini. Ya. Qaf, ba, ba, jim, dal. Ya. Kemudian <clears throat> terjadi khilaf yang kemarin sudah kita singgung pada qalqalah ini. Kemana pantulan suara itu? Apakah mutlak kepada fathah atau kepada harokat sebelumnya? Ya. Dan ini ada dua kaul. Hmm. Ada dua kaul. Pendapat yang pertama adalah kepada fathah baik huruf sebelumnya di fathah, di dhamma atau di kasrah, maka e, pantulan suaranya ini adalah kepada fathah. Dan ini yang lebih ringan dan gampang. Kita cari yang gampang aja ya. Dan ini juga e, juga dari Syekh Ibrahim Lahwar pun juga beliau menguatkan yang ini. Tapi kalau guru saya Syekhi Syekh Ubaidullah lebih menguatkan yang kedua tapi saya menyelisih ya. karena berat ya. Ya. ya. cukup cukup repot juga ya ini maka pendapat yang pertama ini kalau Syekh Ubaidullah sekali lagi itu kepada uh, pendapat yang kedua ini mengikuti kepada harokat sebelumnya ini setengah mati ini kalau apa eh, perhatiannya ya untuk mengucapkannya itu ya Iya. Maka kalau mengikuti <clears throat> eh, pendapat yang pertama ini ya, kepada fathah. Sebelumnya di fathah, misalkan afatatamauna ayyuminu lakum fathah kepada fathah. Kalau sebelumnya dhammah hal yujzauna illa ma ya, illa ma kanu ya'malun ya. Hal yujzau yujzau yuj. Ya. Pantulan suaranya kepada fathah. Hal yujzauna ini yang ringan ya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Sebelumnya uh, wammah. Kemudian kalau sebelumnya kasrah. <clears throat> ya. Iqa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ولا تشطط بي الأعداء ولا تشطط ini pantulan suaranya kepada fathah ini yang paling ringan ya <clears throat> ini uh, jumhur ya itu pendapat yang ke pertama ini kalau mengikuti pendapat yang kedua hmm, kalau fathah dengan fathah nggak ada masalah ya nggak begitu masalah ya. فأولئك يدخلون يد يدخلون الجنة يد jelas ini ya tapi kalau sebelumnya dhamma atau kasrah setengah mati kita mengucapkannya ini seperti pada hal yuju hal yujzauna yuju ya. hal yujzauna yuju ya. ya. pantulan suaranya kepada Allah. atau pada seperti iq iq, iqra ya ini ekstra perhatian ya harus betul-betul ekstra perhatian iqra iqi ya jadi pantulan seakan akan pada di. karena sebelumnya adalah kasrah Mustid eh, lebih berat lagi ya. Bo huruf istilah itbak kok kemudian harus dibanting ke bawah, repot sekali ya. Ya. Artinya kan karakternya di sini kasroh kan bawah <clears throat> ya. Nah, sementara bo adalah huruf itbak istilah ya. <clears throat> huruf itbak dan istilah huruf yang kuat. Ya. Maka e, kalau kemudian di ini juga ya di apa e, berat ya wala tusbit. Ya. Ini uh, pendapat yang kedua ya. Dan sekali lagi walladhi alaihi mu'zamu ahli al-ada' ya, ahli eh, ahli qiraat yang diikuti dan pendapat dari atau yang dirojihkan dari kebanyakan ahli ada adalah madhab yang pertama tadi. Ya, ini Eh, lebih condong kepada fathah secara mutlak. Ini. Sebagaimana dikatakan wa qalqalatan qarrib ila al-fath mutlaqan. Ya. Fala tatbi'anna بالذي qabla الذي qablu tuqbala. Ya. Dan qalqala Qarrib ilal fathi mutlaqan. Dekatkan kepada fathah secara mutlak. Ya. Ini ya. Wala tutbi'anha billadhi qablu tuqbala. Dan jangan ikuti dengan yang sebelumnya datang. Ini yani sebelumnya fathah, sebelumnya dhamma, jangan ikuti itu, ya. Tapi kembalinya adalah kepada uh, apa namanya? kepada fathah, ya. Dan Allah ini yang lebih ringan, ya. <coughs> Karena sekali lagi berat ya untuk kemudian mengikuti pendapat yang kedua, apalagi kita orang ajam ya. E, perlu ekstra hati-hati selagi itu adalah merupakan yang saik apalagi ini adalah jumhur ya e, maka kita mengikuti pendapat e, eh, mazhab kebanyakan saja ya selagi tidak kan segitu malah yakun isman Ya <laughs> kan seperti itu Rasulullah kan begitu ya. Illa tara aisarahuma malam yakun ithman. Ya, milih yang mudah ya. Selain itu e, bukan hal yang dosa ya. Ini. kalau <clears throat> eh, ini qalqalah ya. Jadi eh, kesimpulannya kalah ini e, perlu diperhatikan dari sisi kuat dan lemahnya. Ya. kalah kubra, wusta dan sugra. Kemudian dari sisi muyulnya, e, pantulan suaranya maka e, baik sebelumnya adalah harokat fathah, dhamma ataupun juga kasrah, maka pantulan suaranya itu kepada lebih dekat kepada fathah. Ini yang ashal ya. E, milih yang lebih ringan. Eh, ma dan yakun isman ini ya. Baik. Kemudian berikutnya qalqalatun qutbu jaddin wal linu pada huruf lin yang ketiga sifat lin. Lin ini sebagaimana tamati lin adalah sifat yang lembut ya. Lin ini adalah lembut. Dan makna lin artinya adalah sahal, gampang, mudah. Yang dimaksudkan dengan sifat lin ini adalah mengeluarkan huruf itu dengan mudah dan tidak ada takalluf. Ikhrajul huruf an makhrajihi bisuhulah. Ikhrajul huruf an makhrajihi bisuhulah. Wa adamu takalluf, ya, wa adamu kulfah. Tidak ada beban. Jadi mengeluarkan eh, huruf-huruf uh, ini dari makhrajnya itu dengan ringan. Dan tidak ada kulfa, tidak ada beban pada lisan. Ini ini huruf lin, ya. Dan e, sifat lin ini merupakan sifat lazimah. Nah, artinya kalau dikatakan sifat lazimah, sifat yang selalu nempel pada waw dan ya. ya. Pada waw dan ya ini sifat asli ya, yang disukun ya, dan di fathah sebelumnya. Wallinu wawun wa sukkina wan fataha qablahuma. Pada waw dan ya yang disukun dan di fathah sebelumnya. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Ini maka <clears throat> pada asalnya huruf lin ini, ini ya ini e, kemudian apa e, atau sebelumnya bahwasanya huruf lin ini pada waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Hanya kemudian yang menjadi pembahasan uh, <clears throat> antara mad dan tidaknya ya wawun wayaun ya'un sukkina wan fataha qablahuma <clears throat> dan waw dan ya yang disukun ini ketika di fathah sebelumnya ini dikatakan huruf lin Ya. Tapi ketika dengan harokat yang sejenisnya, maka ini huruf mad. Ya. Ketika dengan harokat yang sejenisnya, waw sebelumnya dhamma dan ya sebelumnya kasrah, maka ini huruf lin dan juga mad. Ya, mad dan lin. Karena katakan lin ini adalah uh, sifat yang mudah untuk mengeluarkan apa uh, huruf tersebut dan tidak ada kulfah. Tidak ada beban pada lisan. Ini. Kemudian uh, pada lin ini, ini ada eh, apa uh, dua kiraat ya, ada dua bacaan khususnya ketika di wakaf ya. pada huruf lin ketika di wakaf maka dibaca kosor yang pertama dan kedua dibaca med. Adapun kalau di tengah kalimat, di tengah jumlah, maka qaul wahid dibaca kosor ya. Dibaca pendek. Dan ini asalnya. Adapun kalau diwakafkan maka ada dua qaul ini ya bisa dibaca mad atau dibaca qasar. Seperti fi Quraisy. Ya, ya sebelumnya fathah. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf ya. فليعبدوا رب هذا البيت bait ba ya ya sebelumnya dengan ba yang maftuha alladzi at'amahum min ju'in wa amalahum min khauf ya khauf ini dibaca mad yang pertama dan ini yang masyhur ya dari jalannya syatibiyah dibaca mad ya Kemudian yang kedua dengan dibaca qasar. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع khauf ya, dengan kosor Ini dibaca ada dua uh, ya. Boleh dua-duanya ya. uh, <clears throat> dan ini boleh dua-duanya baik dengan cuman yang masyhur ya, adalah dengan dibaca mad ya. Dengan dibaca mad. Ini huruf lin ya. Adapun kalau di tengah kalimat maka ini tidak boleh ya. ya. Tidak boleh kecuali apa dibaca qasar ya. Tidak boleh dibaca mad. Karena memang pada aslinya. Kata baitun. Ya. Misalkan ini ya. Di tengah kalimat. Ini pada lin. Ya. Uh, kemudian <clears throat> berikutnya walin hirafu suhiha dan sifat berikutnya yang keempat adalah inhiraf ini huruf inhiraf pada lam dan ra. Ini yang sahih, ya, bukan hanya lam saja tapi ra juga. Ini. Inhirafnya bagaimana? Lam kemarin sudah kita tahu makhrajnya ya. Adalah persimpangan jalan antara makhrajnya wad di kanan dan kiri ya. Di ujung lidah di hafatul lisan. Di, di awal hafatul lisan. Ini pada lam. Ini di mana lam ini bisa inhiraf kepada uh, makhrajnya nun ya. Meskipun di sini sedikit ya. ya. Ini lam, lam pada l, la. ya. kadang uh, inhirah kepada makhrajnya nun atau ra uh, ra ini juga demikian ya uh, terkadang kepada makhrajnya lam baliknya karena bagi yang karena itu bagi yang alfu bagi yang apa uh, tidak bisa mengucapkan ra ini biasanya kepada l kan pada la ya biasanya anak-anak sebelum ini kan pada ini inhiraf ya. Maka ini termasuk yang uh, inhiraf kecuali bagi yang uh, memang tidak bisa ya. Ada juga yang uh, punya karakter seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu bisa di, dilatih ya, dilatih uh, dari apa uh, ra ya. Tidak bisa mengucapkan r ya. R, ra, nah, kemudian biasanya tergantikan dengan lam. Maka uh, ini inhiraf pada lam dan ra ini perlu di uh, perhatikan. <clears throat> inhiraf sekali lagi yang dimaksudkan dengan inhiraf ini adalah keluar dari makhrajnya. Nyebrang kepada lam kepada makhrajnya nun atau yang ra kepada makhrajnya lam. Ini. Maka kalau yang ra kepada makhraj alam ini dikatakan bukan lagi sebagai lahan, tapi ini bagi al Nah, Ini tabdilu harf harf, ya. Sudah, sudah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Istilahnya kalau dalam uh, eh, istilahnya adalah al-thuq, ya. Ini sudah tabdilu harf harf, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini tentunya sudah masuk dalam kategori lahan yang jadi, ya. Lahan yang jadi, ini. Tapi ini tentunya bagi yang Eh, kalau yang tidak mampu maka tidak ada takalluf ya. Mesti uh, tidak ada beban, tidak ada kulfa bagi yang uh, seperti misalkan tidak bisa mengucapkan ra ya. Mengucapkan apa la uh, kemudian ke bawah kepada la. Nah, karena memang tidak bisa mau apa lagi ya. Ini karena sudah sudah berusaha maka ini masuk dalam kategori mudah-mudahan masuk dalam uh, poin yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam. Wa alaihi syah ya wa huwa alaihi syekh yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta alaihi wa alaihi syekh. Ini baca Quran terbata-bata dan berat. Ya. Ini termasuk yang berat mudah-mudahan itu ya. Tidak kemudian kita langsung katakan ini uh, lahan jali tidak sah dan uh, jangan sekeras itulah ya. Ini uh, <clears throat> huruf lam dan ra. Dan kita mengerti bahwa lam adalah huruf rakhawah ya. Dari sifat yang kita bahas. Ini. Dan terkadang inhirafnya lam ini pada lisan ini kepada syiddah ya. Kepada syiddah. Ini juga pada sifat perlu diperhatikan ya. La li lu al dari sifat aslinya adalah huruf mustafila ya, dan munfatihah. Huruf istifal dan huruf invita Maka yang paling banyak inhirah memang pada lam. Ya. Meskipun dalam hal ini lam juga memiliki beberapa kekhususan. Dibaca tafkhim pada beberapa hal dan ini pun juga baca tafkhim hanya pada lafzul jalalah saja. Pada lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau sebelumnya wammah. Ya. Ini pada dua itu saja. Selebihnya dibaca tarqiq. Maka inherohnya lam eh, terkadang kepada eh, apa namanya kepada tafkhim yang bukan pada tempatnya dan kepada sifat syidda ini. Maka ini juga dikatakan inheraf. Karena inheraf dari uh, hukum syiddah ini ya. Uh, dari yang tadinya adalah huruf rahawa kembali kepada abah kemudian nyebrang kepada huruf yang syiddah. Ini. Sementara uh, apa namanya salah tadi bahwa selam ini adalah baina tarafain ya, antara rakhawa dan syiddah tadi kan. Ini ya. Lin Omar rakhawa syiddah. Maka ini juga ditempatkan pada tempatnya, pada asalnya. Ini adalah antara rakhawa dan syiddah, tidak kepada syiddah, tidak juga kepada rakhawahnya. Maka tengah-tengah. Kecuali sekali lagi pada lafdul jalalah itu saja yang dibaca tafkhim ini baca tebal dan pada asalnya adalah semua uh, dari e, huruf-huruf uh, yang mustafila munfatihah yang sifat dari istifal ini adalah dibaca tipis ya tarqiq muraqqaqah maka lam ini uh, inhirah kadang kepada rakhawahnya atau kepada uh, syiddahnya ya maka ini perlu diperhatikan ya terlebih ketika berhadapan dengan huruf-huruf musta'liyah mutbaqah ini. Huruf isti'la dan itbaq. Ini lam sering kemudian atau huruf yang mufakhama uh, eh, sering kemudian inharaf. Ya. Ini keluar dari uh, sifatnya yang asli. Wa'alallahi wa'alallahi alallah lam ya mutabah apa eh, muraqqaqah depannya lafzul jalalah alam al Allah kan alal ah, ini jadi mufakhamah wal yatalattaf ya wal yatalattaf ini ya depannya ba perhatikan ini kadang juga terseret kepada dari inhiraf ya. kepada uh, tafkhim ini ya. maka ini sifat inhirafnya lam yang pada sini perlu perhatikan maka inhiraf ini dikatakan wal inhirafu sohiha. Yang inherab, yang berpaling ini, luruskanlah. Ya. Bukan yang menyimpang itu kemudian ditendang itu tidak ya. sini ya. Dikatakan sohiha, diluruskan. Ya. Yang menyimpang di manusia sama seperti sifatnya manusia. Yang menyimpang itu adabnya itu diingatkan, nasihati. Ya. Dengan berbagai bentuk nasihat. Ya. Ini dalam nasihat ini juga ada adab. Ya. Ada adab, ada Eh, sunnahnya bagaimana kita bisa kita mesti memberikan nasihat juga kembalinya kepada karakter ya masing-masing orang yang harus dengan syiddah ya syiddah ya maka syiddah ini juga merupakan kelembutan ya kalau pada tempatnya ya ini kalau pada tempatnya potong tangan syiddah memang tapi syiddah yang pada tempatnya ini lembut sebenarnya ya ini rifq ya kalau misalkan eh, dalam Islam ya hukum potong tangan itu kan dari rusuk, nah, dari pergelangan. Nah, maka ini adalah adil dan ini uh, eh, refok, merupakan kelembutan. Kalau dipotong dari depan atau dari belakangnya, dari tengah, eh, mas, nah ini sudah zalim ya. Dan juga atau kalau tidak dipotong sekalian itu juga uh, ini menggampangkan. Maka Islam dalik ya. Ini faedah ya. Saya baca dari hadis eh, apa? Hadisnya Aisyah ya. Radhiyallahu ta'ala anha ya. Fawaid dari hadisnya Aisyah ketika sekelompok ya rahab minal yahud ya. Sekelompok dari Yahudi datang kepada eh, rumahnya Rasulullah mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Langsung dibantai jawab oleh Aisyah, "Waalaikumsalam wal nah, tambah lagi nih. Ya. Geram ya. Sementara Rasulullah cuma mengatakan waalaikum. Mengatakan waalaikum. Ya Aisyah kemudian apa eh, Rasulullah menegur pada eh, Aisyah ini. Tidak boleh seperti itu ini. Kemudian Aisyah masih ngayal juga. Alam tasma' ma yaqulun? Ma, eh, atas, alam tasma' ma Tidak akan kau dengar apa yang uh, mereka ucapkan? Iya, saya dengar. Saya cuma mengucapkan waalaikum. Ini, ini, ini diantara faedahnya itu ya. Ada banyak faedah diambil dari, dari masyayikh mengambil faedah dari hadis ini luar biasa ya. Ini kepada Yahudi ya. Diluruskan dan juga sikap Rasulullah kepada Aisyah diluruskan ya. Tidak kemudian di ya, ditegur, diluruskan ya. Tidak kemudian ditendang ya. Makanya orang salah ya mestinya apalagi itu adalah masih saudara kita ya masih sama muslim ya mestinya Eh, bukan kemudian ditendang atau dikucilkan dan sebisanya dikucilkan pada tempatnya seperti Ka'ab bin Malik ya ini rifq juga pada tempatnya lihat kepada maslahat dan mafsadah ya maka ini subhanallah ini merupakan ibrah bagi kita dalam makharijul huruf dan sifatul huruf pun juga ini sifat ya. Dari sifat lam yang memiliki karakter suka ngeyel ya. Suka inhiraf ini maka sohiha luruskan ya. untuk diperhatikan kalau ada temperamen orang yang seperti ini ini menunjukkan juga ada kadang dinasihati sekali balik lagi kan balik lagi ya. karena memang sudah ada yang punya temperamen seperti itu ya karakter yang seperti itu maka ini seperti itu juga masih manusiawi ya e, karena itu Rasulullah SAW juga berikan turun pada kita untuk terus menasihati kan ini. dan Eh, yang khonafidin insyaallah ini eh, dalam kitab rumah amalah ya. Maka kembali kepada masalah uh, ini inhiraf wal inhirafu sahiha yang berpaling yang menyimpang ini diluruskan. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nyata kita tidak mampu dan Allah menghendaki lain itu sudah bukan sudah bara atau zimmah ya. Sudah bara atau zimmah. Bagaimana para ambiyah? ya ya, para ambia juga anaknya istrinya juga ya istrinya Nabi Lut ya istrinya Nabi Nuh ya dan juga anaknya ya. dan juga tidak kurang-kurang ya ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain ini kita sudah baru atau dimah ya enak sebenarnya ya Masya Allah manhaj ahlus sunnah ini gampang ya dan ringan kita jalani tidak bisa sudah ya. kan itu saja nggak ada beban bagi kita ya mau mengikuti alhamdulillah tidak ya sudah ya. tidak kemudian salamah ya, ya ini ya maka ini juga untuk mengoreksi kepada apa pribadi kita dan juga manhaj kita ya kadang-kadang kita bilang bilang manhaj manhaj ah, ternyata dalam ah, tatbik dan realisasinya kadang-kadang ini kurang pas ya ini maka ini perlu untuk kemudian kita banyak koreksi. Dan di sini dikatakan walin herafu sohiha. Yang berpaling itu diluruskan. Ya. Kalau mau, kalau tidak sudah. Ya. Kita sesuai dengan kemampuan untuk kita mengingatkan saja. Ini uh, eh, ikhwanafidin rahimani rahimahnya rahimakumullah pada uh, apa namanya huruf lam dengan sifat inhiraf yang ada pada lam. Kemudian pada ra ya, Fil lam ra pada lam dan ra. Kemudian pada ra-nya ini juga huruf inhiraf kepada makhrajnya nun. Yang nun ini tentunya adalah e, merupakan makhraj yang lebih dekat kepada ra ini sebagaimana kemarin kita bahas ya. Karena nun ini di persimpangan di antara lam dan ra-nya. Dan e, nun dekat kepada lam juga dekat kepada ra. Dan ini juga uh, inhiraf ya. Ra juga dikatakan inhiraf. yang dikatakan bahasanya ra dikatakan huruf inhiraf sebabnya uh, juga pada lam tadi juga sama ya. Hanya kemudian pada lam ini lebih kuat inhirafnya. Ini lebih kuat ngeyelnya daripada pada ra. Ini. ini. Baik, filami warra wa bitakririn ju'il. Kemudian dengan sifat yang kelimanya sifat takrir, ya. Sifat takrir. Ini pada ra. Artinya takrir ini mudah terulang, ya. Sifat takrir. Gimana kalau kemudian e, sandaran makhrajnya kita lepas, maka akan kemudian mengeluarkan lebih dari satu huruf ra. Ya. Karena itu di sini harus dijaga betul dari menampakkan takrirnya ini. Terlebih ketika di syaddah, ketika di tasydid ya. Ini. Maka namun di sini namanya sifat takrir ini sifat lazimah. Tidak bisa dipisahkan dari huruf itu. Tapi ini disembunyikan. Yu'raf liustanab. Ya. Dikenal untuk apa e, ditinggalkan. Ya. Nah, ini hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, ya, yang e, mengenal keburukan ya, agar jangan sampai terjatuh ke dalamnya, ya. Kan yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata an yudrikani. Ya. Ini Khudzaifah. Dulu mereka para sahabat banyak bertanya kepada Rasul tentang kebaikan dan aku bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Nah, ini penting untuk mengenal yang buruk. Dengan dikatakan ta'allam tu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Ini. Ini. Mengenal, aku mengenal yang buruk bukan untuk melakukannya, walakin li tawaqqih untuk jaga-jaga. Ini. Karena siapa yang kenal yang baik tidak kenal yang buruk ini ya kafi akan terjatuh ke dalamnya ya. Ini. Maka eh, ini juga kita lihat pada sifat ya. al huruf. Pada takrir kita kenal ini sifat yang lahan ya. Merupakan sifat yang lahan kalau kemudian diucapkan. Eh, uh, Ar Ar-Rahmanir Rahim ini lahan karena mendatangkan lebih ya dari uh, huruf yang dikehendaki. Maka huruf ra ini merupakan sifat zatiyah dengan uh, terulangnya ini. Karena itu di sini yajib an yutahaffad wajib untuk selalu dijaga dari uh, menampakkan sifat takrir ini. Jadi dikenal untuk di Eh, apa namanya dijaga bukan untuk dilakukan eh, apa dipraktekkan ini, ini pada apa ra <laughs> eh, dinukil ini dari perkatanya Maki. Karena warra harfun qabilun litakrir. Ra adalah huruf yang qabilun litakrir, mudah untuk terulang. Wa yadharu takriruhu jaliyan idza kana musyaddada. Dan akan lebih nampak takrirnya ketika dalam keadaan di tasydid Fayajibu 'alal qari' an yukhfiya takriruhu wa la yudhhiruhu Maka wajib bagi qari Al-Quran untuk menyembunyikan, menyamarkan takrirnya ini dan tidak menampakkannya. Ini. Ini. فَمَتَا ذَهَرَهُ فَقَدْ جَعَلَ مِنَ الْحَرْفِ الْمُشَدَّدْ حُرُوفًا Maka kapan ditampakkannya? Sungguh dia telah menjadikan dari huruf musyaddad ini uh, beberapa huruf. Ini lebih dari yang dikehendaki. Ini kalau musyaddad kan dua saja kan. Berarti lebih dari dua. Kalau yang mukhaffaf yang satu e, berarti bisa dua huruf ya. Kalau kemudian dilepas ini. Ini uh, eh, takrir pada roh yang musyaddad uh, tentunya lebih jelas dan lebih, lebih tampak daripada ketika dalam yang mukhaffaf yang uh, tidak ditasydid. Nah itu sifat takrir ini uh, penting untuk kemudian diperhatikan. Ini. Bagaimana caranya lisannya ini tahan ya dengan apa ditahan dari ujung lidahnya ditahan ke uh, eh, kelalah dengan apa uh, kokoh ya ar ya. ra ar uh, pada ra di juga apa uh, ujung lidahnya itu di apa dilesakkan ke hanqil ala ya pada pangkal ya di al pada ke ala pada langit-langit ya e, mulut bagian atas ini lebih kuat ya ar ar Allah tidak al ar Allah mustaghna alam tara ra ya. Alam tara kaifa fa'ala ra ra. Ya. Tidak dilepas r ya. Alam tara ra kan lain ya. Alam tara ya. ra ya, jelas ya. Ar-Rahma ar, eh, r juga. Ar-Rahmanir Rahim. Rijal ya juga. Bukan r yang lepas ya. Ini huruf yang kita punya juga tapi Sifat takrirnya perlu diperhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar Rijalun la tulhihim tijarah. Ya. Satu ra saja. Ya. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din al-qari ri. Ya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ini. Dan yang semisalnya. Nanti di bab ra'at ada kekhususan ya pada ra ini kapan dibaca tafkhim dan kapan dibaca tarqiq, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis dan kapan boleh dua-duanya. Ini <clears throat> insyaallah akan uh, lebih detail ya, akan lebih dirinci di babnya. Ini maka cara untuk apa tadi menahan takrirnya adalah dengan menempelkan ya, uh, ujung lidahnya Hmm. pada han kelala pada langit-langit ini dengan uh, kuat yang kokoh ini supaya tidak bergetar ya. supaya lidahnya tidak bergetar hmm. karena kapan itu bergetar akan mendatangkan uh, huruf berikutnya hmm. dan sifat ini adalah sifat yang harus diketahui tapi untuk ditinggalkan ya yang dikatakan fahadhihi sifat yajibu an tu'raf litujtanab la yuta biha. Ya. Ini adalah sifat yang harus diketahui untuk ditinggalkan, bukan untuk didatangkan dengan sifat ini. ini. Sama seperti sihir ya, sama ya. Sihir itu diketahui akan syiriknya. Kalau sihirnya tahu, eh, juga, tapi juga model-modelnya apa kan banyak orang nggak ngerti kalau itu sihir ya. Ini. Ini. Maka itu dikenal untuk dijauhi, bukan dikenal untuk disayang, lain ya. Ini. Maka ini apa? Yu'raf liyustanad. Ini. Tapi kalau kepada sifat-sifat Allah adalah dikenal untuk disayang ya. Karena bagaimana dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ini kaidah sudah ya. Yang sudah mu'tarid sudah apa kaidah yang paten. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana akan sayang kepada Allah kalau tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka pentingnya mengenal kepada Allah dengan sifat-sifatnya adalah supaya kita lebih dekat, lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami itu juga akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekhususan pada sifat takrir ini berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Kalau sifat yang lain dikenal semuanya ini adalah untuk dipraktekan. Hanya pada takrir saja ini. Ya. Pada takrir saja ini adalah untuk ditinggalkan. Ya. Ini. Yang lainnya adalah untuk dipraktekan ini. Kemudian pada inhiraf ini juga untuk diluruskan. Ya. Diluruskan. <clears throat> Maka ini e, subhanallah dari sifat-sifat huruf betapa banyak kesamaannya dengan sifat manusia ini ya. Dengan sifat kita. Ini dan Eh, subhanallah uh, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada ibrah ya. Ada ibrah dan ada pelajaran ya, ada hikmah yang sangat besar ya. <clears throat> Dan sekali lagi ini pun juga tidak boleh uh, me apa namanya uh, berlebihan ya. Ini dalam meninggalkan apa menjaga takdirnya sampai berlebihan ini juga tidak dibenarkan. Ini. Baik. <clears throat> Karena itu yang yang dimaksudkan dengan ikhfa'ut takrir, ya, menyembunyikan sifat takrir ini bukan berarti membuang secara keseluruhan. Ya. Nihaiyan itu tidak. Ya. Dengan apa? E, tidak bergetar secara keseluruhan tidak. Karena sesuatu yang tidak mungkin, ya. Sesuatu yang tidak mungkin karena sifat takrir ini adalah sifat lazimah ya, sifat lazimah ini yang tidak bisa uh, dilepas dari para huruf ra ini hanya kemudian di sini kan ditahan disembunyikan ya. meskipun ada takrir sedikit ya ini sesuatu yang pasti terjadi ya pada uh, ra ini baik ini hal yang perlu diperhatikan maka ini perlu diperhatikan dengan baik ra ri ru ar ya ra ri ru ar ya. dan uh, lidahnya uh, ujung lidahnya nempelnya itu harus di uh, ya. muhakkamah taib kemudian berikutnya sifat berikutnya adalah tafashi walid tafashi shinu dan sifat tafashi ini dimiliki oleh shin mana tafashi dari fasha yafsyatnya adalah intisar ya uh, menyebar <clears throat> Dan shin ini e, memiliki sifat tafashi karena suaranya itu menyebar ke mulut ya. Sha, ya, semuanya ya. Ini shin. Ini hanya ada pada shin saja. Sha, shi, shu, ash. Ini. Sha, shi, shu, ash. Berbeda dengan sa, si, su as tidak juga dengan so si su as ya. antara si si dengan si dan she ya. ini ya ini pada uh, tiga huruf ini juga uh, penting untuk kemudian kita uh, membedakannya ya pada si si dan she ya. ini sifat tafashi pada uh, shin. Kemudian yang terakhir pada wad. Ya. Wadanistatil. Ya. Walid tafashi shinu wadanistatil. Ya. Dan wad dengan istitalah. Dan wad ini sifat istitalah. Memiliki sifat istitalah. Dan dikatakan wad sifat istitalah ini ini Eh, dari sisi makhrajnya yang kemarin sudah kita bahas bahwa makhrajnya wad ini adalah membentang pada hafatul lisan yang sampai bertemu dengan makhrajnya lam ya. ini pada makhrajnya lam ini apa eh, titiknya pada makhrajnya lam dari kanan dan kiri ya tentunya di sini dari kuatnya huruf wad ini jahar istilah dan juga hmm. <clears throat> Ini uh, tentang jadi uh, kemudian antara istitalah bedanya istitalah dengan mad. Istitalah ini pada makhrajnya, panjang makhrajnya. Nah, sementara mad ini panjang suaranya. Pada mad juga sama-sama panjang, tapi panjang dalam suara ini. Ini uh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah selesai sudah dari bab sifat ya. Dari bab sifat. Hmm. <clears throat> Mudah-mudahan dua apa hal ini eh, benar-benar bisa kita pahami dengan baik dan kita praktekkan dengan baik Baik dari sifat-sifat yang uh, eh, mutawadda demikian pula dari sifat mustatilah apa mustaqillah. Kemudian uh, terkait dengan masalah ini yang sifat mustaqillah ini sebagian menambah dari sifat-sifat yang lain, dari sifat mustaqil lain. Nah, tentunya yang pertama adalah dari ini sifat isti'la yang terlahir dari dari sifat isti'la ini adalah tafkhim. Tebal, ya. Dan ini uh, ini sifat isti'la. Semua huruf isti'la adalah mufakhamah. Di memiliki sifat yang tebal. Kemudian sebaliknya istifal uh, terlahir dari istifal ini adalah e, memiliki sifat yang muraqqaqah. Dibaca tarqiq. Ini. Ini. Dibaca tarqiq ini ya, dibaca tipis. Kecuali pada lam dan ra di beberapa tempat nanti akan dirinci. Ini. Kemudian ada juga uh, sifat imalah. Ya. Sifatul imalah. Imalah ini juga merupakan sifat. Yang kemarin sedikit sudah kita singgung ketika kita bicara pada mad ya. Imalah ini ada imalah sugra dan ada imalah kubra. Imalah sugra pada riwayatnya hafaz hanya satu saja. Dan ini satu-satunya imalah pada riwayatnya hafaz. Ya. Pada bismillahi majriha. Itu saja. Pada lafaz majriha. Selebihnya tidak ada. Tidak juga dan tidak memiliki uh, imala Maka di sini uh, perlu diperhatikan ketika uh, apa membaca harokat yang ada ya. Dan khususnya ketika mad ya. Sebagaimana kemarin kita singgung pada fathah ya. A, A lepas ya. Nah kemudian akan Eh, kalau kemudian e, tidak pas, tidak dilepas ini akan mendatangkan kepada imalah yang suhra Dan imalah suhra pada riwayatnya hafiz ini tidak ada. Yang e, memiliki riwayat e, e, imalah suhra ini banyak pada riwayatnya warsh ya. An-Nafi, riwayatnya warsh dari Nafi. Dan nafi ini ada dua jalan dari apa e, e, warsh dan kolun. Dan kolun dan Warsh ini tidak punya imalah kubra. Ya. Tidak punya imalah kubra. Tapi riwayatnya suhra eh, banyak ada imalahnya adalah suhra. Kemudian sementara kolun ini malah banyak paling banyak riwayatnya apa eh, imalah nya paling banyak. Ya. Hmm. Di dua jalan dari eh, jalannya nafi dan jalannya nafi ada dua kolun dan warsh. Kemudian asim juga punya dua jalan dari jalannya Hafas ini ya, ke bawah nih ya. Hafas An-Nasim, kemudian Ibn Ayyash. Dan dari jalannya Ibn Ayyash, ini juga banyak memiliki imala kubra. Tapi sugra tidak ada. Ya. Dan ini yang saya dapatkan e, sanatnya adalah dari riwayatnya Ibn Ayyash dan juga riwayatnya Hafiz. Ya. Dua riwayat ini. Ya. Eh, tidak ada eh, tidak ada pada riwayat yang kedua ini dari jalannya apa Asim ini uh, juga sama seperti pada Hafiz ya. Tidak ada imalah sughranya, tapi banyak imalah kubroknya. Nah, sementara kolun lebih banyak. Maka nah, ini kita lihat dua jalan itu ya. Hafiz dengan Ibn Ayyash, kemudian uh, eh, Warsh dengan kolun. Pada Warsh pada uh, imalah sukronya banyak, uh, eh, kolun tidak ada. Ya. Tapi pada kolun ima, imalah kubronya banyak. Tapi semuanya adalah mutawatir. Ya. Semuanya adalah mutawatir. Dan uh, <clears throat> pada riwayatnya uh, Ibn Ayyash ini juga apa namanya uh, memiliki uh, banyak imalah. Ya. Juga ada beberapa pembacaan yang berbeda. Banyaklah, banyak perbedaannya. Ya. Ini dengan riwayatnya Hafiz. E, di antaranya pada riwayatnya Qalun misalkan e, ada yang diidghamkan kemudian dengan mad ini juga artinya masing-masing memiliki e, ciri khas dan semuanya adalah riwayat-riwayat yang mutawatir sebagaimana kaidah-kaidah yang e, disebutkan dalam e, jalannya Syatibiyah dalam Syatibiyah ya. Dan sekali lagi yang banyak menyebar adalah dari jalannya ini sampai kepada kita. Adapun jalannya apa namanya uh, Taibatun Nashar ini sedikit sekali ya. Khususnya di negeri kita ini uh, apa namanya hampir tidak ada ya jalannya hanya kecuali karena kalau orang-orang yang ada dua kemungkinan ya orang tidak tahu ini, atau yang mukallid saja ya hanya mengikuti apa yang didengar ya dengan membaca uh, yang yang, di, yang didengar dan itu yang dikenalnya cuman hanya pada apa namanya pada uh, mad jaiz munfasil dan mad silah tawilah saja yang dibaca kosor ya ini Dibaca mad silah tawila dan mad jaiz munfasil yang dibaca kosor. Selebihnya tidak diperhatikan. Saya yakin ini tidak diperhatikan ya. Maka ini juga perlu di uh, kalau mau kemudian dengan dan ini bukan jalannya Syatibiyah. Syatibiyah tidak ada ini ya. Dari mad yang uh, ada mad jaiz munfasil dan mad silah tawila dibaca kosor ini tidak ada ini dari jalannya taibatun Nasyar. Dan sekali lagi, taibatun nasab tidak hanya pada ini tok. Hanya ini yang mungkin lebih nampak pada kita. Ya. Lebih nampak pada kita ada adalah situ. Maka ini imma e, tidak tahu, eh, yang kadang-kadang kurang memperhatikan panjang pendeknya mad, ya. Atau karena mukallid, karena seringnya mendengar bacaan Imam Haramain, khususnya Imam Masjidil Haram, ya. Yang Imam Sidil Haram kebanyakan bacanya dengan dibaca kosor ya. atau Mekah pada umumnya. Tapi kalau Madinah lain lagi. Ya. Madinah juga beda. Banyak kan dibaca dengan mad, ya, dengan bah, dengan mad. Ini ya, maka uh, ini tidak sembarangan. Ya. <clears throat> tidak boleh kemudian mencampur adukan satu dengan yang lainnya. Kembali kepada masalah imalah ini. uh, <clears throat> ini pada alif dan uh, ra dan pada uh, kemudian juga pada ha ya. Ini ada imalah ya. Pada selain hafes, Pada hafes hanya pada ro saja. re, ada ya, ro dibaca re ya. Dan pada yang lainnya juga uh, pada bo dan ha juga seperti pada kolun boha dibaca dehe ya Kemudian dan banyak lagi. Seperti pada uh, riwayatnya dari jalannya apa uh, eh, Ibn Ayyash juga sebagai contoh misalkan pada uh, eh, Wama adraka. Adraka dibaca adreka ya. القارئة ما wa وما أدريك ini, ini di sini imalah imalah kubra nah, sementara pada uh, yang sugra ini hanya pada kebanyakan pada riwayatnya warsh yang biasanya fathah jatuh sesudahnya kasrah alal kafirin kafirin kan ka dengan infitah jelas ya alal kafirin alal ka kafi ka dengan apa sughra ya ini juga digolongkan pada sifat mustaqillah alamin in ini kadang-kadang alamin in ini yang bukan haknya Nah, kemudian kepada imalah. Makanya kemarin kita singgung pada mad eh, pada huruf jovia baik ketika dia a i juga jelas i eh, u juga alamin i nah, tidak e ini kepada imalah sughra ya. Baik, ini sebagian memasukkannya pada sifat mustaqillah ya yang berdiri sendiri. Kemudian sifat tafkhim, sifat gunnah juga Ya, hunnah juga merupakan sifat yang lah. bahkan ini sifat yang dikatakan apa he, eh, eh, he, sifat yang paling indah ini ya karena ini banyak yang suka main-main di gunnah ini dan nanti di babul gunnah kadarnya berapa akan kita bahas karena banyak yang suka main-main di gunnah ini dikatakan sautun rahim ya rahim ya suatu eh, apa suara yang uh, apa namanya lembut dan indah. <clears throat> dan ini pada mim dan nun ya. Dari yang uh, gunnah ini mim dari yang berasal dari mim dan nun kemudian juga dengan khasyum ini ya. Ini. Dengan khasyum. <clears throat> ini gunnah. Kemudian juga sifat istiqlaliyah yang lainnya adalah ikhfa juga samar ya. Baik ikhfa'un nun atau ikhfa'ul mim ya. Menyamarkan nun ketika bertemu dengan apa nun atau tanwin disukun ya, bertemu dengan 15 huruf yang terakhir ya. 15 huruf yang kedua setelah idhar idgham dan iqlab ya. Maka itu ikhfa ya. Ini juga sifat yang tersendiri. Demikian pula pada uh, ikhfa Syafawi ya. ini juga e, merupakan sifat yang mustaqilah juga e, eh, idhar dan ini semuanya dalam merupakan ahkamul huruf ya yang sifat-sifat ini terlahir dan dimunculkan atau ditimbulkan karena eh, sifat-sifat e, yang asli baik ketika e, dari makhrajnya atau ketika halatut tarkib jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain ini berinteraksi dengan yang lain. Maka ini terkadang seperti dan ini sifat manusia seperti itu. Ketika aslinya seperti ini, kemudian bergaul terkontaminasi. Ya. <coughs> Maka ini banyak kesamaan, masya Allah ya. Ini ketika bergabung dengan yang lainnya, nun yang tadinya uh, merupakan apa uh, huruf yang uh, makhrajnya jelas dan kemudian dengan sifat invita istifalnya, uh, tapi kemudian bisa menjadi uh, ada sifat tambahan gunna dan Nah, ini sifat yang yatawallad ini ini yang terlahir setelah bergabung dengan yang lainnya. Ini. Ini. Ketika kita mau cakap na ni nu masih polos ya. Ini. Tapi ketika bergabung dengan yang lainnya ini sudah beda lagi ya. Sudah maka ini itulah sifat manusia ya. Ini yang terkadang bisa eh, mempengaruhi. Maka kalau mempengaruhi kepada yang baik, insya Allah akan jadi baik ya. Maka eh, ini ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah di antara yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dari eh, sifat-sifat eh, huruf hijaiyah. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dengan baik dan juga bisa mengambil ibrah dan subhanallah betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu ada hikmah dan ada ibrah dan e, di sini betapa kita lihat sifat-sifat huruf pun juga banyak kesamaan dengan karakter dan sifat manusia.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.